kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda kajian dari pembahasan kitab Syarah Sahih Muslim yang disampaikan oleh Al Ustaz Maududi Abdullah Hafizahullah taala. Selamat mendengarkan untuk Anda semua, semoga bermanfaat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.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 ibadah sebagai tugas kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seluruh ibadah yang ada di dalam agama kita itu adalah tugas kita semuanya. Akan tetapi di antara ibadah ada yang wajib tidak boleh ditinggalkan dan di antara ibadah ada yang sunat yang sangat dianjurkan untuk diamalkan. Maka seorang mukmin akan menjadikan waktu-waktunya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu, duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis hadis, majelis-majelis Quran, majelis-majelis sirah para ulama, majelis-majelis yang menuntun kita ke kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita di rumah Allah Subhanahu wa taala ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai amal saleh lalu akan kita nikmati kelak di hari yang tidak berguna harta dan tidak berguna kekuasaan. Ikhwani fid din rahimakumullahu jami'an. Bab yang akan kita pelajari pada saat ini adalah bab firrih illati takunu qurbal qiyamah taqbidu man fi qalbihi syai'un minal iman. Bab tentang angin yang akan ada di saat kiamat telah dekat mewafatkan siapa saja yang di hatinya ada sedikit daripada keimanan. Qala hadatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dabbi قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وأبو علقمة الفروي قال حدثنا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث dalam bab ini berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi radhiyallahu anhu seorang sahabat yang masyhur, seorang sahabat yang banyak memiliki ilmu dari Rasulullah SAW, sahabat yang paling memiliki hadis paling banyak dari Rasulullah SAW, sehingga melampaui Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum ajma'in. Padahal beliau hanya hidup tiga tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah SAW, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah rihan minal Yaman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin dari Yaman. Aliyana minal harir. Angin tersebut lebih lembut daripada sutra. Fala tada'u ahadan fi qalbihi mithqalu habbatin min imanin maka angin tersebut tidak meninggalkan seorang pun yang di hatinya ada sebesar biji mithqalu dzarratin dalam riwayat Abdul Aziz sebesar biji sawi min imanin daripada keimanan angin tersebut tidak meninggalkan seorang yang di hatinya sebesar biji sawi daripada keimanan illa qabadathu kecuali angin tersebut akan mewafatkan mereka illa qabadathu kecuali angin tersebut akan mewafatkannya ini satu-satunya hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di dalam bab ini bercerita tentang kejadian yang akan terjadi di akhir zaman dan ini merupakan mukjizat daripada mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bercerita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Bukan karena beliau tahu yang gaib, seluruh yang gaib tidak. Tetapi sebahagian daripada yang gaib diberitahukan kepada beliau sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita yang harus kita pertahankan dan wajib kita imani bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui seluruh yang gaib. Akan tetapi beliau hanya mengetahui sesuatu yang diberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah, saya adalah manusia biasa seperti kalian. Tidak tahu yang gaib sebagaimana kita tidak tahu yang gaib. Yuha ilayya. Akan tetapi saya diberi wahyu oleh Allah. Maka Hal yang gaib yang diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah tahu. Dan hal yang gaib yang tidak diwahyukan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak tahu. Inilah akidah yang hak. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah ini. Lalu dalam hadis ini Rasulullah bercerita tentang sebuah wahyu yang diinformasikan kepada beliau bahwa di akhir zaman akan Allah utus angin dari daerah Yaman. Rasulullah bercerita tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan cerita Rasulullah SAW tentang apa yang akan terjadi nanti itu tidak boleh ditakwilkan. Tidak boleh ditafsirkan. Oh maksudnya begini, oh maksudnya begitu. Oh ini kiasan, makna kiasannya seperti ini, tidak boleh. Rasulullah ketika bercerita tentang hal yang gaib yang akan terjadi di akhir zaman, yang harus kita yakini adalah sesuai dengan apa yang beliau katakan. Beliau bercerita langsung secara zahir. Itu yang akan terjadi, ya seperti itu akan terjadi. Ketika Rasulullah SAW bersabda, bahwa akan terbit matahari di ufuk barat, sebelum hari kiamat terjadi, di antara ciri-ciri hari kiamat, akan terbit matahari di barat. Maka harus dipahami matahari akan terbit di barat. Tidak terbit di timur, sebagaimana yang kita saksikan biasanya. Suatu saat ia akan terbit di barat. Harus dipahami secara secara zahir, tidak boleh ditafsir-tafsirkan, tidak boleh dikias-kiaskan. Sebagaimana sebahagian intelektual muslim yang mencoba mengkiaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwa makna matahari terbit di barat bukanlah matahari yang sesungguhnya. Mereka tafsirkan, mereka takwilkan, tetapi matahari di sini adalah penerang, pemberi cahaya, sehingga orang bisa beraktivitas, orang bisa berbuat, orang bisa beramal, orang ber, bisa berinovasi. Inilah matahari yang memberikan keterangan kepada orang, memberikan penerangan kepada manusia. Dan yang memberikan penerangan kepada manusia itu adalah Islam. Yang membuat manusia bisa beraktivitas, membuat manusia bisa ber, bekerja, berbuat. Nah, makna hadis adalah Islam suatu saat di akhir zaman tidak lagi berasal dari timur tapi berasal dari barat. Ditakwilkan hadis ini. Diselewengkan maknanya tidak sesuai dengan zahirnya. Maka di dalam masalah-masalah cerita hari kiamat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadisnya harus difahami seperti itu. Ketika Rasulullah berbicara matahari terbit di barat, harus difahami matahari terbit di ufuk barat. Matahari sebagaimana yang kita ketahui itulah matahari. Karena Ketika Rasulullah SAW bercerita tentang suatu yang gaib di akhir zaman. Dan Rasulullah SAW tidak menerangkan ini maksudnya begitu, itu maksudnya begini. Maka tidak berhak seorang umat daripada umat Nabi Muhammad untuk menerjemahkan sesuai dengan pemahaman dia. Harus dipahami apa adanya. Begitu juga dalam hadis ini. Ketika Rasulullah SAW menerangkan di akhir zaman akan diutus oleh Allah angin dari Yaman. Maka harus kita yakini benar-benar suatu saat di akhir zaman Allah akan mengutus angin dari daerah Yaman. al minal harir. Angin tersebut lebih lembut daripada sutra. Lembut angin tersebut Allah utus. Apa tugas angin itu? Ternyata tugas angin itu adalah mewafatkan seluruh orang-orang yang beriman pada saat itu. Jadi dia menyebar ke seluruh dunia angin tersebut dan mewafatkan orang yang diterpa oleh angin ini yang di hatinya ada keimanan maka Allah wafatkan mereka dengan melalui perantara angin ini angin lembut angin sepoi yang berasal dari daerah Yaman ini menunjukkan kepada kita kesohihan hadis yang lain dan kebenaran makna hadis yang lain bahwa hari kiamat Allah akan turunkan pada umat yang paling jelek La taqumu sa'ah illa ala syiraril makhluk. Kiamat tidak akan terjadi kecuali kepada makhluk yang paling jelek. Jelek dalam artian jelek menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Bukan jelek menurut pandangan manusia, ganteng, itu bukan itu maksudnya. Tapi jelek menurut pandangan dan kacamata agama kita. Makhluk yang paling biadab, makhluk yang paling tidak beriman, makhluk yang paling ingkar, makhluk yang paling tidak berakhlak, tidak beragama, tidak mengerti Allah dan Rasulnya dan yang lainnya. Jadi umat yang paling buruk, yang paling jelek, yang paling segala-galanya adalah umat yang hari kiamat bangkit pada zaman mereka hidup. Oleh karena itu, sebelum kiamat datang, Allah wafatkan orang yang di hatinya ada keimanan. Sehingga tidak lagi ada orang yang beriman. Dalam hadis yang lain Rasulullah katakan, "La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi hatta la yuqala fil ardi Allah Allah." Tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan terjadi hari kiamat sampai di bumi tidak ada lagi diucapkan Allah Allah. Tidak ada lagi orang yang mengatakan Allah. Karena mereka tidak lagi kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak butuh lagi yang namanya agama. Karena mereka tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga mereka tidak merasa tidak butuh ada Ka'bah. Karena tidak ada lagi orang yang di Ka'bah. Yang akan pergi haji. Sehingga Ka'bah pun diruntuhkan. Di akhir zaman. Sebelum datangnya hari kiamat. Ikhwan Fiddin rahimakumullah. Jadi menjelang datangnya hari kiamat tidak ada lagi orang yang beriman. Baru datang hari kiamat. Timbul sebuah pertanyaan. Kita tahu sebuah hadis dari Rasulullah SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurhum man ولا من man حتى يأتي أمر الله. Akan senantiasa ada dari umatku kata Rasulullah SAW. Orang yang zahir berada di atas kebenaran. Selalu ada tidak akan memberi mudarat kepada mereka, orang yang menyelisihi mereka atau menghinakan mereka. Tidak akan memberi mudarat sedikit pun. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kiamat. Maka hadis ini seakan-akan bertentangan dengan hadis yang kita bawakan sekarang. Seakan-akan ber bertentangan. Satu hadis mengatakan di hari kiamat tidak akan ada lagi orang beriman, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara di hadis yang lain akan ada sampai hari kiamat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Hadis yang pertama kita baca memberikan makna kepada hadis yang kedua. Hadis yang pertama memberikan makna kepada hadis yang kedua. Maka makna hadis yang kedua adalah akan selalu ada di antara umatku orang-orang yang tegak di atas kebenaran sampai dekat-dekat hari kiamat. Sampai datang angin yang akan mewafatkan mereka. Begitu makna hadis. Karena kita tahu bahwa hadis memberikan makna kepada yang lain. Ketika hadis itu dikumpulkan akan memberikan sebuah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ketika hadis itu sahih dia tidak akan bertentangan. Apatah lagi kalau hadis itu bisa dijamak seperti yang kita sekarang lakukan bahwa hadis yang pertama memberikan makna ke dalam hadis yang kedua. Makna hadis yang kedua, sampai hari kiamat, betul, sampai dekat-dekat hari kiamat. Sehingga saking dekatnya kepada hari kiamat dikatakan dia sampai ke hari kiamat. Persis sebagaimana kita sekarang. Kita dari Rumbai. Belum sampai di Al-Madinah. Lalu kita sampai di Jalan Ampi. Teman dari Rumbai nelfon Kamu sudah di mana? Ya saya sudah sampai. Dan ini ma'ruf dalam dalam artinya dikenal dalam bahasa kita. Bahasa kita pun tidak mengingkari makna ini. Bahwa ketika sudah sampai jalan Nabi kan belum sampai sebenarnya ke ke Al-Madinah belum sampai. Tetapi ketika apalagi dari Duri misalnya dari Taluk Kuantan misalnya dari mana dari Medan kah mungkin saya sudah sudah sampai. Padahal kita masih berada di jalan ke Kaharudin Nasution. Begitu lebih kurang makna hatta ya'ti amrullah sampai datang hari kiamat. Jadi maknanya hadis ini masuk ke dalam hadis yang tadi. Begitu para ulama kita memahami hadis la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq. Ikhwani fi din rahimakumullah. Dalam hadis ini Allah memberikan kemuliaan dan penghormatan serta kasih sayang kepada orang yang beriman. Di mana Allah utus untuk mereka angin yang akan mewafatkan mereka bukan angin yang dahsyat. Biasanya orang wafat dengan angin yang dahsyat menerbangkan mereka, membuat mereka terbang, terantuk atau menabrak dinding dan yang lain sehingga mereka wafat. Tidak. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman dan mewafatkan orang-orang yang beriman dengan angin yang lembut sekali. Bahkan lebih lembut daripada sutra sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini senada dengan makna ayat di dalam Al-Qur'an wa kana bil mu'minina rahimah dan adalah Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih, sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, buktikan keimanan kita kepadanya. Secara kalb, secara hati, al-lisan, secara lisan, anggota badan. Seluruh yang bisa kita manfaatkan daripada anggota badan kita ini kita buktikan bahwa kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin meraih kasih sayang Allah. Allah sudah berjanji. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Tinggal kita lagi mau disayang oleh Allah atau tidak. Allah sudah berjanji. Tinggal kita, maukah kita mengambil janji Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu menjadikan diri sebagai seorang yang mukmin atau tidak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memimpin kita ke jalan keimanan kepadanya subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadis ini bercerita tentang hari kiamat. Maka dalam masalah iman, kita masih berada dalam bab iman. Imam Muslim sudah mulai masuk kepada keimanan kepada hari kiamat. Dia masuk kepada pembicaraan keimanan tentang hari kiamat. Kejadian-kejadian sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian bab berikutnya bab al-hathu al mubadarah bil a'mal qabla tadahuril fitan. Bab anjuran untuk segera beramal qabla tadahuril fitan sebelum merajalelanya fitnah. Bab anjuran untuk segera beramal sebelum merajalelanya fitnah. Hadis dalam bab ini masih dari sahabat yang sama yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah SAW qaal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Badiru bil a'mal Badiru bil a'mal bersegeralah kalian untuk beramal fitanan ka qita'il lailil muslim sebelum datangnya fitnah-fitnah bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di subuh hari seseorang masih menjadi seorang mukmin tetapi di sore harinya dia sudah menjadi orang kafir. Au mu'minan wa yusbihu kafiran atau di sore harinya dia masih dalam keadaan beriman tetapi pada pagi harinya dia sudah menjadi orang kafir yabi'u dinahu minad dunya dia jual agamanya dengan bahagian daripada dunia ikhwan rahimakumullah fitnah artinya adalah ujian dan cobaan Fitnah di dalam bahasa Arab artinya adalah ujian dan cobaan. Fitnah dalam bahasa kita artinya fitnah ya informasi yang salah, kabar-kabar yang menyudutkan yang tidak pernah kita berbuat, kita lakukan. Fitnah dalam bahasa kita, dalam bahasa Arab itu buhtan. Buhtan. Orang memberikan berita tentang kita, orang memberikan informasi kepada orang lain tentang kita sesuatu yang tidak benar. Itu buhtun atau buhtanun. Tetapi fitnah dalam bahasa Arab bukan fitnah dalam bahasa kita artinya. Tetapi fitnah dalam bahasa Arab artinya ujian dan cobaan. Wa nablukum bil khair bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan. Dengan suatu yang baik, dengan suatu yang jelek yang tidak baik, syar. Kami akan uji kalian. Fitnatan sebagai fitnah, sebagai ujian bagi kalian. Maka kata-kata fitnah di dalam bahasa Arab maknanya adalah ujian. Mungkin ujian itu dengan yang baik, dengan harta, dengan kekuasaan, dengan ketenaran, dengan sesuatu yang dianggap dalam kacamata kita sesuatu yang baik. Itu mungkin kita diuji dengan itu atau mungkin kita diuji dengan syar, dengan sesuatu yang menurut pendapat kita itu adalah tidak baik. Musibah, kebakaran, wafatnya seseorang, hilangnya harta, dan yang lainnya. Allah akan uji kita. Dengan yang baik atau dengan yang buruk. Memang, ujian sering kali manusia mengira itu untuk yang datangnya buruk saja. Musibah-musibah saja Hal-hal yang tidak kita senangi itu yang ujian. Sebenarnya tidak. Kebaikan atau keburukan yang menimpa kita semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipahami oleh para nabi dan para rasul. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam hendak memindahkan singgah sana Ratu Balkis dari negeri Sabak, Yaman ke tempat beliau, Palestine. Sangat jauh dari Sabak Yaman menuju Palestina. Sekarang mungkin ditempuh dengan empat jam pesawat Boeing. Lalu beliau mengumpulkan, sebagaimana yang kita ketahui, kumpulkan pasukan-pasukannya, mulai dari kaum jin, yang lainnya, manusia, yang lainnya dikumpulkan. Lalu bertanya, Man ya'tini bi arsyiha? Siapa yang akan bisa membawakan kepada saya arasnya dan singgasananya Ratu Balqis? Qala ifritu minal jin. Berkata ifrit dari kalangan jin. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan bawakan arsy itu kepadamu sebelum engkau bangkit dari tempat dudukmu sekarang. Sebelum selesai musyawarah ini, sebelum selesai pertemuan ini, saya jamin singgah sana sudah ada di sini. Kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk jin yang bernama Ifrit. Qala ifrit minal jin. Jin yang paling kuat yang kita tahu adalah ifrit. Yang kita tahu dari Al-Qur'an. Qala rajulun berkata seseorang indahu ilmun minal kitab yang dia memiliki ilmu daripada kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan bawakan kepadamu sebelum matamu berkedip. Diriwayatkan dalam tafsir bahwa orang yang mempunyai ilmu dari kitab ini bukan punya ilmu di luar batas kemampuan manusia, tidak. Tetapi dia orang saleh yang mempunyai sebuah kelebihan. Kelebihannya itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah, selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tahu itu. Bahwa doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia hanya berdoa dalam sekejap agar Allah memindahkan singgasana Ratu Balkis dan dalam sekejap mata singgasana Ratu Balkis sudah berubah dari negeri Sabak menuju sampai di di Palestina. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Ini adalah ujian untukku. Aakfuru am ashkur. Apakah saya kufur nikmat yang Allah berikan? Aakfuru am ashkur. Atau saya bersyukur? Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadha min fadli rabbi. Tatkala Sulaiman melihat sehingga sana berdiri dengan berdiri dengan gagahnya di sampingnya, dia berkata ini adalah karunia daripada Rabbku nikmat daripada Robku. Liyabluwani untuk menguji saya, aashkuru am akfur. Apakah saya bersyukur atau saya kufur? Jadi anugerah yang Allah berikan kepada kita itu jangan sangka itu adalah oh Allah sayang kepada saya, saya mempermudah hidup saya. Belum. Dan ini tipe kebanyakan manusia. Kalau Allah sudah berikan dia kemudahan, dia merasa dia disayangi oleh Allah lalu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terangkan dalam ayat yang lain. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Seorang manusia banyak yang mengira kalau Allah sudah muliakan dia, sudah beri nikmat kepada dia, dia katakan rabbi akraman. Rabbku telah memuliakanku. Fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tetapi sebaliknya, kalau mereka disempitkan rezekinya, mereka mengatakan Allah telah menghinakan diriku. Karena pandangannya hanya kepada duniawi. Sehingga ketika dia mendapatkan kemudahan duniawi, dia mengira Allah sayang kepadanya. Dan ketika dia mendapatkan kesusahan duniawi, rezeki duniawi, dia mengira Allah telah menghinakan dirinya. Padahal di mata Allah, duniawi tidaklah merupakan sebuah tolak ukur. Nikmat dan sengsara yang kita terima dalam pandangan dunia, itu semuanya adalah ujian bagi bagi diri kita. Yang sudah Allah takdirkan sedemikian rupa, orang yang baik hidupnya untuk kaya, Allah jadikan kaya, dan orang yang baik hidupnya sederhana, Allah akan jadikan sederhana. Karena Allah tahu kadar kita masing-masing. Sementara kita tidak pernah tahu apakah kalau kita kaya tetap masih masih bisa beribadah, tetap masih bisa hadir majlis taklim atau tidak. Jadi fitnah artinya dalam bahasa Arab adalah yang seperti yang kita terangkan tadi. Maka timbul kesalahan memaknakan ayat ketika Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-fitnatu asyaddu minal qatal." Fitnah lebih, kejam, lebih bersangatan, lebih jahat, lebih parah daripada pembunuhan. Lalu ayat ini dibawakan maknanya oleh banyak orang, termasuk para dai, naudzubillah min dzalik, yang menjadi panutan umat memaknakan ayat ini memfitnah orang tidak boleh. Karena itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal ayat sedikit pun tidak bermakna seperti itu. Ayat bermakna adalah fitnah seseorang di dalam agamanya yang bisa membuat dia menyeleweng dari agama Allah itu lebih kejam, lebih bersangatan daripada pembunuhan. Ketika ayat ini turun, ketika sahabat Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan masuk ke dalam Syahrul Haram di bulan yang tidak boleh berperang dan diamalkan oleh orang-orang Quraisy, tidak ada perperangan pada bulan-bulan haram itu, sahabat Rasulullah memulainya pas di hari pertama di bulan haram lalu mereka tebarkan isu jelek jelekkan kaum muslimin dan segala macam, lalu Allah katakan bahwa mereka yang menghalangi orang dari rumah Allah, yang menyeret orang dari jalan Allah itu lebih lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memfitnah orang dari agamanya, memberikan ujian kepada orang sehingga orang terfitnah daripada agamanya, pindah agama itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu makna daripada ayat yang ada di dalam Al-Qur'an jadi tidak seperti yang dipahami, fitnah dipahami fitnah dalam bahasa Indonesia. Karena fitnah dalam bahasa Arab artinya itu dan fitnah dalam bahasa Indonesia artinya buhtan atau buhd di dalam bahasa Arab. Rasulullah perintahkan kita badiru bil a'mal, bersegeralah kalian beramal, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Sebelum datangnya ujian-ujian. Sebelum datangnya hal-hal yang dimana kalian diuji dengan fitnah-fitnah yang sangat banyak karena Rasulullah berkata di sini fitanan. Fitanan adalah dalam bentuk yang jamak, artinya fitnah-fitnah yang banyak. Bagaikan malam yang gelap gulita. Fitnah tersebut melanda bagaikan malam yang gelap gulita. Ikhwan Fiddin, Rasulullah permisalkan ketika fitnah melanda, umat ini dalam keadaan gelap gulita. Dunia dalam keadaan gelap. Bagikan malam yang sangat gelap, malam yang tiada bintang, malam yang tiada bulan. Artinya, ketika kita berada di tempat yang gelap, kita kan tidak pernah tahu apa yang ada di sekeliling kita. Kita merasa di samping kita masih ada kue, ketika kita mencoba untuk merabanya mungkin kalah jengking. Kan begitu. Kita tidak pernah tahu apa yang di sekeliling kita. Dan kegelapan ini di dalam agama kita adalah simbol daripada kebodohan di dalam agama. Permisalan daripada kebodohan dalam agama adalah kegelapan. Maka di dalam Al-Quran kita akan temukan Rasulullah itu tugasnya yukhrijun nas minadz-dzulumat ila nur. Rasulullah tugasnya di dunia mengeluarkan umat daripada kegelapan menuju cahaya. Dan hidayah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu di dalam agama kita disebut dengan nur. Disebut dengan nur. Hidayah dari Allah, iman dari Allah dikatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Jadi ilmu tentang agama Allah dan Rasulnya, agama kita mengibaratkannya dengan sebuah cahaya. Cahaya yang bisa menerangi kita di dalam kegelapan. Sementara bodoh terhadap agama, jahal terhadap agama, tidak mengerti agama Allah, itu diibaratkan dengan kegelapan di dalam agama kita. Maka pada saat fitnah turun, dunia dalam keadaan gelap gulita, kebodohan melanda manusia. Manusia tidak tahu lagi mana yang hak, mana yang batil. Mana yang halal, mana yang haram. Manusia tidak kenal lagi mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berpikir, ikhwan fiddin rahimakumullah, bahwa ketika orang tahu ini batas tanah dia, dia tahu sebelahnya adalah batas tanah orang lain. Lalu dia geser tanahnya, batas tanah itu dia geser 1 meter, 2 meter ke sebelah kanan, 2 meter ke sebelah kiri. Ini persis sebagai orang yang tidak pernah tahu. Walaupun pada dasarnya dia tahu, tetapi keimanannya menunjukkan dia tidak tahu ini boleh atau tidak. Tidak tahu dia. Bagaikan orang yang memancang-mancang di gelap gulita, tidak tahu mana yang tanah dia, mana tanah orang lain. Sudah tidak diperhatikan lagi. Begitu lebih kurang. Ketika kaum muslimin hanyut enak saja membawa anak gadis orang lain tanpa hikatan pernikahan. Dibawa keliling kota di malam minggu, dibawa ke tempat-tempat yang gelap, entah diapakan di sana. Sudah tidak tahu lagi mana yang halal dan mana yang haram. Wa na'udzubillah para orang tua juga seperti itu. Tidak tahu lagi anaknya dibawa seperti itu adalah sesuatu yang haram. Sehingga dia orang tua terkadang bertanya kepada anaknya, mana teman pria kamu tidak datang menjemput di malam minggu? La hawla wa la quwata illa billah. Kita ingin mengungkapkan ikhwan fiddin rahimakumullah fitnah di akhir zaman. Benar-benar manusia sebahagian sudah terlihat dengan jelas banyak manusia yang tidak tahu mana yang halal mana yang haram. Lalu ketika kita tegur itu tidak boleh beralasan dengan pacaran islami. Padahal kapan-kapan ada hadis berbicara tentang pacaran islami. Entah kapan-kapan ada Al-Quran berbicara bolehnya pacaran islami. Kita tidak pernah dengar. Ya. Kalau islami kan boleh. Tapi anaknya tetap tidak islami. Gitu. Dan banyak lagi hal yang lain. Yang kalau kita kemukakan. Jelas bahwa semakin lama orang semakin tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram. Kalau toh pun tahu itu haram tetapi di hatinya tidak terletak sedikit pun untuk lari daripada yang haram tersebut sebagaimana yang kita katakan tadi orang yang memakan harta orang lain tanah orang lain orang yang melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia seakan-akan tidak tahu lagi mana yang halal mana yang haram sehingga bagikan orang yang sedang berada di dalam sebuah gelap gulita tidak tahu hendak mengarah kemana dan tidak tahu hendak melakukan apa orang yang tidak mengerti jalan hidupnya persis adalah orang yang berada dalam gelap gulita dia tidak tahu mau kemana. Tapi Rasulullah datang dengan membawa ilmu, membawa cahaya, membawa pelita di dalam kegelapan. Rasulullah SAW di antara tugasnya sirajam munira sebagai pelita yang terang benderang. Maka ketika Rasulullah wafat, beliau katakan, saya telah tinggalkan kalian di jalan yang terang benderang. Saking terangnya, malam bagaikan siang. Saking terangnya, jalan tersebut malamnya bagaikan siang, apalagi siangnya. Inilah ilmu, inilah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, inilah petunjuk hidayah yang penerang jalan kita di dalam gelap gulita. Rasulullah SAW mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman, wahai umatku, bersegeralah beramal sebelum datangnya fitnah. Di sini menunjukkan bahwa amal saleh bisa menghindari orang dari fitnah. Tidak ada artinya kalau amal soleh tidak bisa menghindarkan kita, menjaga kita dari fitnah di akhir zaman. Kalau kita dikatakan oleh Rasulullah, wahai umatku, bersekelah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Maka amal soleh bisa menjaga seorang yang beramal soleh dari fitnah akhir zaman. Dan amal yang soleh harus memenuhi dua kategori. Ikhlas kepada Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Itu kategori amal saleh. Amal tidak akan dikatakan saleh kalau tidak ikhlas atau tidak mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan dikatakan saleh karena Rasulullah yang mengatakan bahwa amal yang tidak sesuai dengan sunnahku akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara amal saleh akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti amal yang diterima oleh Allah yang ikhlas kemudian yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam hadis jelas bahwa di akhir zaman fitnah bersebar dengan banyak. Dan manusia dalam keadaan gelap gulita, tidak tahu lagi sehingga masuk ke dalam fitnah. Dia, dia, dia tidak tahu, dia tidak sadar masuk ke dalam fitnah-fitnah, masuk ke dalam hal-hal yang menyeret dia dari agamanya. Sehingga diberikan gambaran yang lebih dahsyat oleh Rasulullah SAW bukan sekedar gelap saja. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya dia mukmin, sore harinya dia sudah menjadi orang kafir. Sebaliknya, ayum si mukminan wa yusbihu kafiran. Sore harinya dia seorang mukmin, pagi harinya dia sudah menjadi orang kafir. Pertanda di sini bahwa fitnah di akhir zaman akan menimpa fitnah di dalam akidah, bukan saja fitnah di dalam amalan. Karena yang bisa membuat seseorang pindah dari status seorang mukmin kepada status seorang kafir tidak lain dan tidak bukan kesalahan dalam berakidah. Orang yang salah beramal, orang yang salah beramal, mungkin dia melakukan maksiat, jatuh kepada maksiat, atau mungkin jatuh kepada bid'ah. Orang yang salah beramal jatuhnya kepada maksiat dan kepada bid'ah. Dan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena orang dari bid'ah sulit untuk tobat, sementara orang maksiat, dia sendiri tahu bahwa itu salah. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu orang yang menasihati, tinggal menunggu waktu yang telah ditentukan oleh Allah seandainya Allah ingin memberikan tobat kepada orang itu. Dia sadar bahwa dia salah. Tinggal menunggu waktu berhenti. Mungkin karena penyakit, mungkin karena wafat, mungkin karena yang lainnya. Tapi orang yang salah berakidah, orang yang salah berakidah, tempat jatuhnya mungkin kepada bid'ah atau mungkin kepada kufur, kesyirikan. Oleh karena itu, di dalam hadis ketika Rasulullah katakan pagi harinya seseorang menjadi mukmin, sore harinya dia sudah menjadi orang kafir atau sore harinya dia orang mukmin tapi pagi harinya menjadi orang kafir, ini berarti fitnah melanda akidah. Bukan saja lagi kepada amal dan maksiat. Maksiat dari zaman Rasulullah mah pernah ada. Di zaman Rasulullah ada pencurian, di zaman Rasulullah hidup ada perzinaan, dan ditegakkan hukum Allah oleh Rasulullah SAW. Tetapi di zaman beliau, Rasulullah telah mengikis syirik sampai ke akar-akarnya. Sahabat tidak pernah terjamah oleh kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir zaman fitnah melanda akidah umat. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Sering kita ungkapkan bahwa banyak orang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah termasuk di antara hal-hal yang bisa membuat kita masuk ke dalam kekufuran. Termasuk di antara hal-hal yang bisa membawa kita hanyut ke alam kekufuran. Mari kita lihat beberapa hal yang akan kita kedepankan kita lihat pandangan para ahli hukum. Jangan jauh-jauh di negeri kita ini di Indonesia. Maka kebanyakan mayoritas dari para ahli hukum, pakar hukum berpendapat sah-sah saja, boleh-boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah karena sesuai dengan zaman. Hukum yang dulu diturunkan sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Itu banyak kita dapatkan. Sementara akidah ini kita katakan bisa menyeret seseorang ke dalam kekufuran karena dia sudah mengingkari hukum Allah dan Rasulnya. Ini yang kita katakan bahwa sudah mulai ada akidah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang sudah mulai masuk kepada penghalalan sesuatu yang masyhur di kalangan kaum muslimin sebagai suatu yang haram. Ada orang yang mulai menghalalkan meninggalkan salat. Kalau sampai pada jenjang sesuatu tahapan dari agama ini dari jenjang kewalian dia boleh meninggalkan amal-amal fardu. Ritual-ritual harian boleh ditinggalkan karena dia sudah sampai kepada intinya. Karena ritual itu di, dikerjakan Dilaksanakan untuk sampai kepada sebuah inti. Ingat kepada Allah. Ketika orang sudah sampai kepada ilmu ingat, ilmu ma'rifat Allah yang benar, maka boleh dia tidak sholat, mengerjakan amal-amal fardu. Sudah mulai ada. Sudah mulai ada sebagian kaum muslimin yang mengingkari kewajiban berhijab bagi kaum wanita. Menutup aurat. Yang Rasulullah katakan di dalam hadisnya, idha habutil mar'ah. Apabila wanita sudah haid, maka tidak boleh kelihatan daripadanya illal wajh wal kafain melainkan wajah dan telapak tangan dan telapak tangan telapak tangan itu adalah apa yang ada setelah pergelangan baik yang putihnya atau yang hitamnya baik zahirul kaf atau batinnya yang putih atau yang ini ini sama-sama tidak aurat ya sangat berbeda dengan pemahaman sebagian jemaah haji yang paling sering bahwa telapak tangan yang dipahami yang tidak aurat itu hanya yang putih saja sehingga akan kita lihat banyak jemaah haji yang beli sarung tangan yang atasnya tertutup, bawahnya terbuka. Ya, Al-kaf dalam bahasa Arab adalah apa saja yang ada setelah pergelangan tangan ini ke atas sampai jari-jari, baik yang putih ataupun yang hitam. Baik telapak tangan bagian dalam atau telapak yang tangan yang bagian luar, itu semuanya adalah kaf dalam bahasa Arab, tapi tidak ada dalam bahasa kita ini apa dinamakan. Ketika diterjemahkan dalam bahasa telapak tangan, maka banyak orang awam memahami ini saja. Padahal ini juga kaf namanya, sama. Kaf itu adalah dari sini sampai ke ujung itu semuanya kaf. Sementara di sini dinamakan zahirul batinul kaf, bagian dalam telapak. Ini dinamakan zahirul kaf, bagian luar kaf. Banyak orang memahami ada sebagian kaum muslimin yang mulai memahami bolehnya meninggalkan hijab. Dan itu dikarang buku. Dipropagandakan. Banyak orang orang sudah mulai memahami bolehnya meninggalkan hukum warisan, hukum faraid, halalnya untuk minum khamar di daerah-daerah yang dingin dan yang lainnya. Menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal yang sudah ma'ruf, sudah masyhur di kalangan kaum muslimin sebagai hal yang haram, sudah mulai zaman sekarang berani orang meng menghalalkannya. Apatah lagi hal-hal yang di dalam kaum muslimin tidak dikenal apakah itu boleh atau tidak. Contoh, tawaf di kuburan. Berdoa meminta kepada wali-wali Allah yang dianggap ada terkubur di kuburan tersebut. Itu pekerjaan-pekerjaan syirik. Meyakini suatu benda-benda sebagai yang memberikan kita rezeki. Dan itu banyak bersebar. Terutama di kerangan pala pedagang yang dikenal dengan istilah pesugihan. Sehingga kita dengar informasi dari ikhwan-ikhwan kita yang berdagang di pasaran, ketika temannya laris, dia akan bertanya, di mana tempatnya? Kemana kamu mencari? Apa yang kamu pakai? Begitu. Saya diberikan informasi dari salah seorang ikhwan, antum kalau masuk ke restoran, itu akan melihat foto seorang kakek tua saya pada awalnya mengira bahwa ini foto pendiri restoran. Betul, terus terang. Ini foto pendiri restoran. Artinya restoran ini atas nama restoran ini bapak ini yang dirikan, lalu di, dikembangkan oleh anak-anak dan keturunannya. Itu yang awalnya saya pahami, tidak ada sedikit pun. Ternyata diberitahu oleh sebagian ikhwan bahwa foto itu adalah pesugihan. Penarik Allah alam. Apakah kakek itu pernah punya restoran pada waktu dia hidup juga tidak tidak tahu. Kenapa dia yang dijadikan sebagai itu di tempat orang-orang non Muslim Cina saya melihat sebuah patung yang melambai-lambai datang kemari datang kemari. Kalau orang orang Nasoro orang-orang kufar ya kufar memang jelas. Tetapi ini adalah peniru-niruan kepada orang-orang kufar. Sehingga ini simbol kebaikan pasang, ini simbol keburukan jauhi. Itu tidak boleh. Dan yang seperti ini banyak orang yang tidak faham. Banyak orang yang tidak faham bahwa berdoa tidak boleh kecuali kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Bernadar tidak boleh kepada selain Allah. Minta disembuhkan dari suatu penyakit tidak boleh kepada selain Allah. Minta manfaat dan minta dijauhkan dari mudarat. Dijauhkan dari balak tidak boleh dengan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Banyak orang yang tidak tahu. Mulai tidak tahu akidah yang benar. Dan inilah akidah serangan kepada akidah sehingga bisa saja orang yang tidak pernah melakukan syirik pada pagi hari sore hari ketika dia dilobi oleh seseorang merasa benar dan akhirnya melakukan terjerumus ke dalam yang syirik atau dia masih lurus dalam agama nenek moyangnya dalam agama yang tauhid di sore hari di malam hari ada teman yang datang begini begitu begini begitu memberikan argumen-argumen lalu dia merasa benar, merasa tertarik, lalu diikuti oleh teman itu akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khonifidin rahimakumullah. Pertanda juga bahwa masalah akidah adalah masalah yang terpenting yang harus kita pertahankan. Hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi, yang memberi rezeki, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang memberikan penyakit, memberikan kesembuhan setelahnya. Hanya Allah satu-satunya zat yang maha suci, maha mendengar, maha mengetahui, maha tahu atas segala sesuatu, maha bisa atas segala sesuatu, maha pengasih, maha penyayang kepada umatnya. Dan hanya dia satu-satunya tempat kita menambatkan seluruh ibadah. Doa, tawakal, khusyuk, menyembelih, bernazar, dan yang lainnya seluruh rangkaian ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Bahwa kita adalah hamba Allah satu-satunya, kita tidak akan pernah menyembahkan hidup kita kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Yabi'u dinahu. Dia menjual agamanya dengan sebahagian bi'aradim minat dunia daripada dunia. Ikhwani fiddin Ini menunjukkan di hati orang ini yang terkena fitnah ini, dunia jauh lebih berharga di matanya dibanding agama. Padahal seharusnya yang terjadi terbalik. Kita harus merasa agama kita lebih berharga daripada dunia kita. Kita rela mengorbankan dunia kita demi kepentingan agama kita. Itu yang seharusnya terjadi. Dan ini manusia-manusia teladan yang pernah hidup di permukaan bumi, para sahabat Nabi. Rela meninggalkan keluarga, rela meninggalkan harta, rela meninggalkan kampung halaman ketika hijrah dari Mekah menuju Madinah. Di Madinah lihat para sahabat dan ansar, para ansar dan muhajirin, rela meninggalkan harta-hartanya, rela meninggalkan sebagian istrinya, rela meninggalkan sebagian hartanya, rumahnya dan lain-lainnya untuk saudaranya sesama muslim. Diinfakkan di jalan Allah. Abu Bakar pernah menginfakkan hartanya kepada Rasulullah SAW. Nih ambil seluruh harta yang ada pada saya sekarang. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Uthman pernah berinfak 600 ekor unta. Abdurrahman 1000 ekor. Semua itu untuk agama mereka. Berkorban Bahkan para sahabat mempersembahkan nyawa mereka untuk kepentingan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fidin rahimakumullah. Yang paling berharga di dalam hidup kita pada dasarnya adalah agama kita. Lurus atau tidaknya. Bagus atau tidaknya. Agama kita itu yang paling berharga. Kenapa? Karena dia yang akan membimbing kita nanti di akhirat. Ketika agama kita bagus di dunia ini, insya Allah jalan kita akan mulus di akhirat. Ketika agama kita tidak bagus, mata kita tidak bagus, tidak sesuai dengan bimbingan agama lisan kita tidak sesuai dengan bimbingan agama gerak-gerik kita tidak sesuai dengan bimbingan agama hati kita tidak tunduk kepada bimbingan agama maka di akhirat nanti dia juga kita akan sulit karena perjalanan kita di akhirat tergantung dengan perjalanan agama kita di di dunia ini oleh karena itu Rasulullah SAW ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa yang masyhur minta Allah membenahi yang pertama yang diminta oleh Rasulullah SAW, Ya Allah benahi agamaku. Allahumma aslih li dini ladhi wa isratu amri. Ya Allah benahi untukku agamaku. Yang mana agamaku ini adalah pengontrol seluruh diriku. Seluruh urusanku. Dia yang menjaganya agama ini. Mata kita dia yang menjaganya. Pekerjaan kita, kita yang menjaganya. Langkah dan ayunan tangan kita dia yang menjaganya. Agama kita. Waslih li dunia dunia yang latifiha ma'ashi. Kemudian benahi juga dunia tempat saya hidup di dalamnya. Kemudian benahi juga akhirat allati ilaiha ma'adi, tempat sekembali saya. Yang pertama diminta benahi, Rasulullah minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pembenahan agama. Ikhwan fiddin. Di zaman kita sekarang, orang kalau rusak handphonenya, orang kalau rusak mobilnya, mau dia kasih kepada sembarang orang yang tidak mengerti, kepada orang yang kemarin sore baru belajar buka handphone. Tidak. Dia akan cari temannya yang pandai. Dia akan cari tempat-tempat yang memang sudah berlisensi untuk pembenahan handphone. Dia akan cari bengkel-bengkel yang yang bagus. Bengkel-bengkel yang memang terkenal bagus membenahi mesin-mesin mobil. Tapi ketika kita sudah berbicara agama, apakah mereka memilih juga? Siapa tempat dia bertanya tentang agama? Siapa orang tempat dia meminta fatwa? Siapa orang tempat dia meminta diajarkan agama? Ternyata tidak. Dalam masalah agama, kaum muslimin nyaris sembarangan. Siapa saja yang datang. Tidak dilihat apakah dia benar-benar mengerti agama Allah atau dia hanya bagikan sebuah kaset simpan kemudian sampaikan. Tanpa sedikit pun bisa memfilter apa yang dia sampaikan. Sehingga seperti yang kita temukan bagi yang bertahan di pengajian sebelum ini diprotes bahwa dai-dai menyampaikan ayat Al-Qur'an itu 6666. Ini banyak diyakini oleh kaum muslimin. Padahal itu seperti yang saya katakan adalah kaset saja. Terima, sampaikan. Terima, sampaikan. Padahal dalam waktu sekian 10 menit kita bisa menghitung loh. Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa, totalkan semuanya. Tidak sampai kepada 6666 ayat. Kalau saya tidak khilaf, tidak salah hafalan, 6326 ayat. Kalau hafalan saya masih bagus. 6326 ayat, bukan 6666 ayat. Itu saja memberikan kita sebuah gambaran bahwa banyak orang yang cuma merekam pembicaraan orang lalu disampaikan tanpa sedikit pun mau kembali apakah benar itu atau tidak. Jadi ketika dia merasa dunia lebih baik, lebih berharga daripada agamanya, dia rela menjual agamanya demi mendapatkan keuntungan dunia. Dan ini celaan bagi orang-orang yang mau mengorbankan agamanya hanya untuk mengharapkan sebahagian daripada dunia. Allah berfirman tentang orang ini bahwa yashtaru nabihi tamanang kalila. Mereka menjual agama mereka dan membeli harga yang sangat sedikit. Karena dunia adalah suatu yang tiada harganya dibanding dengan kenikmatan akhirat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga materi yang bisa kita bicarakan dalam dua bab ini memberikan kita istiqamah di dalam beragama dan membuat kita membenahi agama kita dan membenahi seluruh amalan, perbuatan dan perkataan kita kita selaraskan dengan perintah dan larangan agama Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang tunduk dan patuh kepadanya.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 di dalam beragama sebagian besar membuat orang semakin lalai dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di fase pertama daripada dakwah 13 tahun kaum muslimin hidup dalam kesusahan demi kesusahan. Penganiayaan demi penganiayaan, penderitaan demi penderitaan, cacian demi cacian Bahkan pembunuhan demi pembunuhan bertubi-tubi datang kepada para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ujian dan terpaan tersebutlah sebagai salah satu jalan terwujudnya manusia-manusia sempurna. Manusia-manusia yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan mereka. Tidak dengan gampang. Tidak dengan cara yang senang, tetapi dengan penderitaan Bukan kita mengajak kita semuanya untuk menderita, tapi kita mengajak semuanya untuk berkorban demi agama kita. Apa yang bisa kita korbankan, kita korbankan. Kita bisa korbankan waktu kita, kita korbankan waktu untuk agama kita. Kita bisa korbankan harta kita, kita korbankan harta kita untuk agama kita. Kita bisa korbankan sebagian kekuasaan kita. Di akhir zaman, di zaman yang kita hidup sekarang, pengorbanan yang paling banyak kita butuhkan tidak lebih dan tidak kurang saya rasa adalah pengorbanan perasaan saja. Ketika kita berbeda agak sedikit berbeda dari masyarakat, timbul tudingan-tudingan miring. Timbul kata-kata pedas. Timbul gosip-gosip yang tidak membuat kita senang. Tuntutan itu tidak lebih daripada sekitar tuntutan perasaan. Sejauh mana kita bisa mendamaikan, menentramkan perasaan kita tetap kukuh dan teguh di atas sunnah walaupun gosip miring terus bersebar. Ketika kita mempertahankan prinsip daripada agama kita lalu dikatakan manusia terbelakang, orang kuno, manusia setiap hari kebanjiran, ninja bagi istri-istri kita mungkin bagi istri kita yang melakukan yang afdol yaitu bercadar tidak lain dan tidak bukan hanya perasaan saja. Pergi ke pasar orang melihat dengan tatapan-tatapan sinis. Tidak lain dan tidak bukan hanya korban perasaan. Karena mungkin Allah tahu hanya itu baru yang bisa kita lakukan. Andai kalau kita diberikan cobaan yang lebih berat, mungkin-mungkin kita tidak sanggup menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yakinlah ikhwan fiddin rahimakumullah dengan mengorbankan harta dengan mengorbankan sebagian yang direzekikan oleh Allah kepada kita. Disitulah kita mendapatkan agama yang bagus. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala melihat kesungguhan kita dalam beragama. Contoh, kita tidak merasa menyesal, tidak merasa berat mengeluarkan uang untuk membeli sebuah sepeda motor dengan harga 13 juta rupiah. Tapi kita tanyakan, siapa di antara kita yang tidak merasa berat, yang tidak merasa terbebani sedikit pun ketika hendak mengeluarkan uang 5 juta rupiah untuk membeli buku agamanya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Untuk sebuah kendaraan sepeda motor 13 juta manusia tidak berat. Tapi kita mau bertanya, siapa manusia yang tidak berat? Siapa manusia yang sekarang mempunyai perasaan senang mengeluarkan uangnya 3 juta, 2 juta rupiah untuk koleksi buku-buku agama, akidah, hadis, tafsir dan yang lainnya di rumahnya. Kemudian dia baca di waktu-waktu senggang, dibawa ke kantornya daripada dia mengobrol dengan temannya, dia baca buku-buku. Dia baca ulama-ulama kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Artinya buku Syekh Utsaimin tapi dalam bahasa Indonesia, buku Syekh Albani tapi dalam bahasa Indonesia, buku Syekh Ibrahim Ruhaili dalam bahasa Indonesia. Ikhwan din rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, sahabat Rasulullah SAW menjadi manusia teladan, menjadi manusia sempurna, menjadi manusia yang percontohan, tidak dengan kesenangan, tetapi dengan pengorbanan demi pengorbanan, dengan kesusahan demi kesusahan. Ini yang patut juga kita contoh, karena Imam Malik berkata, Lan yasluha hadil ummah, illa bima saluhat bihi awaluha. Umat akhir zaman ini tidak akan pernah menjadi baik, kecuali dengan hal-hal yang telah membuat baik umat sebelum yang pertama mereka. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah ketika para sahabat telah mengorbankan nyawa mereka, tidakkah kita sanggup mengorbankan 100 ribu untuk membeli kitab agama, mendengarkan kaset-kaset ilmiah, kemudian kita sediakan waktu untuk membacanya, kita sediakan waktu untuk mendengarkannya. Insya Allah dengan yang demikian itulah agama kita akhirnya menjadi baik amal kita menjadi bagus, agama kita menjadi semakin disenangi oleh Allah dan Rasulnya, kita semakin mencapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ketika melihat kesungguhan di hati kita, Allah akan memberikan ujian-ujian. Semakin kita lulus dalam ujian, kita akan semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dalam agama Islam adalah segalanya. Ilmu disuruh untuk menuntut. Amal disuruh untuk kembali dikembalikan kepada ilmu. Amal yang tanpa ilmu tercela. Maka ilmu menjadi warisan para nabi dan para rasul. Ilmu menjadi titik nilai pertama dari siapa seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ilmu satu-satunya hal yang akan menangkat derajat orang setinggi-tingginya. Karena mereka adalah pewaris para nabi dan para rasul. Oleh karena itu, tidakkah kita mencoba untuk mengorbankan sebagian yang Allah rezekikan kepada kita? Kita korbankan bakso dua kali seminggu, kita arahkan kepada buku-buku begitu. Wallahu taala alam. Demikian sekedar mukadimah, kita lanjutkan dengan pertanyaan. mati dalam keimanan. Mati dalam keimanan. Jadi Allah pilih orang-orang yang beriman, wafatkan pada itu agar mereka tidak dapatkan hari kiamat. Ya. Apakah bisa kita katakan fitnah senantiasa ada bersama kita? Ya. Fitnah senantiasa ada bersama kita. Karena sudah Allah katakan tadi yang baik ataupun yang buruk yang menimpa kalian itu semuanya adalah fitnah untuk menguji kalian. Ketika yang baik datang apa kalian bersyukur atau kufur? Ketika yang buruk yang datang apa kalian sabar atau kalian kemudian murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya hidup kita seluruhnya adalah ujian semuanya, fitnah semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan. Kita dari wafat kepada kehidupan. Allah ciptakan itu liyabluwakum untuk menguji kalian, memfitnah kalian. Ayyukum ahsanu amala. Dari ujian tersebut akan kelihatan siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. ini sebenarnya hidup kita sampai akhir zaman itu ujian semuanya. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan Ketika itu datang, apakah ini kita lakukan untuk yang diridhoi oleh Allah atau tidak? Termasuk juga anak dan istri. Anak bisa membawa kita ke alam yang dimurkai Allah, bisa membawa kita ke yang diridhoi oleh Allah. Istri juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, apa fitnah paling besar yang melanda umat di akhir zaman? Fitnah syirik. Tidak lain dan tidak bukan. Fitnah yang bisa membuat orang kekal di neraka Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu lagi mana yang tauhid, bagaimana tugas kita kepada Allah dalam mengetauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam peribadatan. Ini fitnah yang paling besar, fitnah yang diutus para nabi dan para rasul untuk mengikisnya terlebih dahulu sebelum amalan-amalan yang lain. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, sengaja tidak diperintahkan pertama kali meninggalkan khamar. Karena kalau diperintahkan pertama kali meninggalkan khamar, maka manusia akan berkata la nada'u, kami tidak akan pernah selamanya untuk meninggalkan khamar. Karena sudah sedemikian memasyarakat minuman khamar di tengah kafir Quraisy. Tapi dibenahi yang paling penting, yang paling penting, yang paling penting dan yang paling penting itu adalah bagaimana kita terlepas dari dosa syirik, bisa menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, yang hanya berserah diri kepada Allah, hanya memohon kepada Allah, hanya meminta kepada Allah, hanya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah dan segala-galanya hanya kita kembalikan kepada Allah. Adapun usaha dunia sebatas usaha yang tem tidak tempat kita menggantungkan harapan, tidak tempat kita bertawakal. Wallahu taala Kita masih di, masa kebangkitan pertama yang sudah mulai merosot jauh. Terutama setelah hancurnya khilafah Islamiyah. Telah merosot habis-habisan umat Islam. Nanti di akhir zaman dengan turunnya Imam Mahdi, turunnya Isa al-Masih alaihissalam, umat Islam berjaya lagi. Di sana mereka membunuh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi lari pontang-panting, bersembunyi di balik batu dan di balik kayu pepohonan. Batu dan kayu berbicara, "Wahai muslim, di belakang saya ada orang Yahudi, datanglah sini, bunuh dia." Kecuali pohon gorkat, karena dia adalah dari pepohonan Yahudi. Sekarang siapa yang pergi ke Israel banyak melihat pohon gorkat di sana karena dibudidayakan. Mungkin ulama mereka tahu ini pohon yang menyelamatkan kita nanti kalau seandainya dibangkitkan Isa Al-Masih atau dimakitkannya Imam Mahdi. Allah taala alam. Jadi memang sahih kalau kita mengatakan bahwa sekarang ini kita masih di antara dua kebangkitan. Kebangkitan pertama dari Nabi Muhammad nanti di, di tangan Imam Mahdi di akhir zaman. Setelah itu baru hancur lagi dan kemudian datang hari kiamat. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Walhamdulillahi Rabbil Alamin